Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa subuh Senin kita membahas satu kitab yang khusus tentang uh, karakteristik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentang karakter akhlak beliau, karakter fisik beliau, dan hal-hal yang melekat di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti masalah baju, masalah pedang, ya masalah celak dan yang lainnya. Yang mana diantara faidah kita mengupas mengetahui hadis-hadis yang berkaitan tentang ini di antaranya adalah termasuk hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan adalah dengan mencintai beliau. Termasuk sebab untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengetahui pribadi beliau, karakter beliau ya, karakter atau kepribadian beliau berupa akhlak beliau ataupun berupa fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin orang tahu ya bagaimana Rasul, semakin orang mengenal maka semakin menambahkan kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih di di bab yang keenam hadis terakhir tentang uh, semir Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal apakah Rasul menyemir ubannya atau tidak. Secara umum ya, bahwasanya ketika seseorang itu rambutnya beruban, maka dia disyariatkan untuk disemir. Semir tentunya dengan bahan yang terbuat dari tanaman, entah dari al-hinna atau al-katam. Kalau al-hinna itu tumbuhan yang membuat rambut berwarna merah, tapi kalau katam berwarna hitam. Kalau digabungkan keduanya, maka berubah warnanya seperti jingga atau oren. Jadi boleh digabungkan antara dua tumbuhan ini, katam dan alhinna. Kalau katam saja tidak boleh, karena dia berubah warnanya hitam. Tapi kalau alhinna saja boleh, karena dia warnanya merah. Eh, di bab ini hadis terakhir. Nah, baru bab berikutnya tentang masalah celak ya. Mungkin kita jarang mungkin. Padahal itu termasuk sunnah Rasulullah SAW memakai celak. Hadis yang terakhir ulun bacakan. Berkata Al-Imam at tirmidhi Muhammad Abu Isa Muhammad bin Sarwa at tirmidhi Haddathana Abdullah bin Abdurrahman qala haddathana Amr bin Asim Qala haddatsana Hammad ibnu Salamah qala haddatsana Humaid an Anas radhiyallahu taala anhu qala raaitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban qala Hammad wa akhbarana Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil qala raaitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas ibn Malik makhduban Berkata Al-Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Abdurrahman. belum tidak mengetahui, belum dapat biografi Sidin ya. Cari-cari kada tahu, kereda. Bercerita kepada kami Amr bin Asim. Amr bin Asim di sini disebutkan kata Imam Ibnu Hajar di kitab beliau Takribut Tahdzib beliau adalah seorang yang makbul, seorang yang makbul. Makbul ini derajatnya di bawah thiqah. Ya. Dari segi hafalan, dari segi hafalan, tidak sekuat hafalan orang-orang yang thiqah. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah, seorang imam, seorang muhaddis, Abu Muhammad eh, Kada tertulis ulunna. Lewati saja. Oh ada. <laughs> Malam tadi menulis sambil ngantuk-ngantuk, makanya tulisannya kena kena jamu. Hamad bin Salamah bin Dinar. Hamad bin Salamah bin Dinar Al-Imamul Qudwah, seorang imam, seorang panutan Syekhul Islam Abu Salamah, ya Abu Salamah. Beliau mengambil hadis ini dari Humaid Humaid At-Tawil dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, "Saya melihat rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam disemir." Kata Anas, "Aku pernah melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemir." Ini kan bertentangan dengan riwayat sebelumnya. Anas bin Malik mengatakan, "Uban Nabi itu sedikit sehingga tidak perlu disemir. Nah, ketika ada dua riwayat ini yang secara zohir bertentangan, maka bagaimana sikap kita untuk memahami hadis ini? Ini nanti dijelaskan oleh para ulama di sini disebutkan. Hamad berkata, Abdullah bin Muhammad bin Aqil, Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini seorang imam, seorang ahli hadis, seorang tabi'in Eh, kunyah beliau Abu Muhammad Abdullah bin Aqil ya. Kemudian beliau adalah Ibnu Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi yaitu Abu Talib. Jadi uh, Abdullah bin mana tadi? Uh, Abdullah bin Muhammad bin Aqil itu adalah anaknya Ali bin Abi Talib mama beliau yang bernama Zainab itu menikah dengan beliau. Kapan uh, Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan perempuan yang lain? Setelah Fatimah meninggal. <laughs> Baru beliau menikah dengan beberapa orang wanita. Jadi semasa hidup beliau cuma cuma satu dengan Fatimah. Setelah Fatimah meninggal baru dengan beberapa orang perempuan di antaranya adalah Zainab Nah Zainab punya anak namanya Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Kata Hamad menceritakan kepada kami anaknya Ali bin Abi Talib Abdullah bin Muhammad bin Aqil, kala Beliau mengatakan, "Saya melihat rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disemir di tempat Anas bin Malik." Intinya dua riwayat ini secara zohir bertentangan dengan riwayat sebelumnya yang mengatakan kata Anas rambut Nabi tidak disemir. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Kata Syekh Abdul Razak, kemudian penulis ini rahimahullah, maksudnya Imam Tirmizi, menutup bab ini dengan membawakan hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemir, kata Anas bin Malik. Berarti beliau menetapkan rambut Nabi disemir. Dan sudah disampaikan sebelumnya sebagian hadis-hadis Anas yang memastikan bahwa tidak adanya penyemiran. Ini di hadis yang terakhir, di riwayat yang terakhir beliau mengatakan rambut Nabi disemir. Dengan demikian, hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi fiqh. Nah, jadi perawi-perawi yang fiqh yang lainnya ya seperti Muhammad bin Sirin, Thabit dan Qatadah bin Da'amah As-Sadusi itu bertentangan dengan riwayat yang dibawakan oleh eh, Amr bin Asim. Sedangkan Amr bin Asim statusnya adalah makbul di bawah derajat thiqah. Mereka semua meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyemir rambut beliau. Nanti ada penjelasannya. Udah baca dulu. Kemudian Hamad berkata, Abdullah bin Muhammad bin Aqil memberitahu kami dia mengatakan, aku pernah melihat rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disemir di rumah Anas. Diperkuat lagi dengan perkataan cucunya Abu Talib atau anaknya Ali bin Abi Talib bahwasanya saya pernah melihat rambut Rasulullah di sisi Anas disemir. Hadis ini kata Syekh Abdul Razak sama dengan hadis tentang melihatnya seseorang terhadap rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh Ummu Salamah. Riwayat yang sebelumnya ya seorang tabi'in ketika ada penyakit atau ain ya, kemudian ingin sembuh, maka dicelupkan rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di di air, di dalam air. Jadi kalau misalnya ada di antara tabi'in ya ada kena ain atau kena penyakit, datang ke Ummu Salamah bawa segelas banyu, minta dicelupkan rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ulun kada tahu ya rambut sekarang itu benar apa kada? Yang dikatakan orang itu adalah rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kada tahu ya, apakah riwayatnya benar. Ini kan perlu riwayat. Perlu diriwayat perlu orang-orang yang thiqah yang meriwayatkan tentang rambut tersebut ada surban Rasulullah juga. Ya ulun kada tahu itu benar apa tidak sampai. Jadi perlu dikaji ulang. Kalau kita misalnya tidak tahu, maka kita tawakuf. Tawakuf maksudnya kita diam sampai ada dalil yang memang benar-benar menetapkan perkara tersebut. Diam kita, tidak berkomentar. Kada umpatan juga mau ambil minta banyu, lalu <laughs> Karena kita kadang kau memastikan ya. Siapa yang kau memastikan itu benar-benar rambut Nabi? di ke Banjar semalam lah. uh, <laughs> hadis ini sama dengan hadis tentang melihatnya seseorang terhadap rambut Rasulullah yang dimiliki oleh Ummu Salamah. Nah, jadi Ummu Salamah memiliki rambut Nabi. Anas juga memiliki rambut Nabi. Karena parak ya dengan Nabi e, berkhidmah dengan Nabi selama 10 tahun. Di mana rambut itu disemir, maka hal itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tidak menjelaskan secara pasti bahwa nabilah yang menyemirnya. Jadi di riwayat yang kedua eh, yang dilihat oleh cucunya Ali bin Abi Thalib ini ketika melihat rambut Rasul yang ada di sisi Anas bukan berarti itu disemir oleh Nabi kemungkinan disemir oleh orang lain sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Akan tetapi bisa jadi penyemiran tersebut terjadi karena efek dari minyak wangi atau sejenisnya. Kemungkinan kata beliau ihtimal. Kemungkinan bahwasanya rambut yang ada di sisi Ummu Salamah nah di suara. <clears throat> Lu naik gula. Sedih mana rasanya? Jadi cek semalam. Gula darah naik ya. <laughs> Aduh. Diingat sudah makan. Padahal belum tuha teh. Ya kalau kalau kada dari anum kita menjaga, apabila lagi sudah tuha itu kadang sudah menyesal, banyak sudah kadang penyakit itu. Kebanyakan jadwal makan nyaman gitu. Nah. <laughs> Aduh. Dibawai orang makan keringat lagi di parut. Akan tetapi bisa jadi penyemiran tersebut terjadi karena efek dari minyak wangi atau sejenisnya. Jadi yang rambut yang ada yang ada di Ummu Salamah dan di sisi Anas ya kemungkinan berubah karena efek minyak wangi yang dikasih kepada rambut tersebut. Nah, ada lagi perkataan dari Imam Nawawi yang ulun tulis Imam Nawawi beda lagi. Beliau berpendapat demikian. Kata Al-Imam An-Nawawi, wal mukhtar annahu sallallahu alaihi wasallam khadaba fi waqtin dalla alaihi hadis Ibnu Umar fi sahihaini wa tarukuhu fi mu'dhamil awqat fa akhbara kulla bima ra'a wa huwa shadiq. Kata Imam Nawawi tentang riwayat-riwayat yang mengatakan Anas rambut Nabi tidak disemir. Kemudian di riwayat yang lain beliau mengatakan rambut Nabi disemir. Kata Imam Nawawi dan pendapat yang dipilih tentunya menurut beliau yang beliau pilih adalah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyemir rambut beliau di suatu waktu. Jadi di suatu waktu ya pernah Nabi menyemir rambut beliau. Yang menunjukkan hal ini hadis Abdullah bin Umar yang terdapat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya di suatu waktu Nabi pernah menyemir rambutnya. Nah, tapi Nabi juga meninggalkan menyemir di waktu yang paling banyak atau di kebanyakan waktu. Maksudnya Nabi pernah satu keadaan menyemir sehingga dilihat oleh sahabat yang lain termasuk Anas. Tapi kebanyakan waktu Nabi tidak menyemir rambutnya. Sehingga yang melihat, oh Nabi tidak pernah menyemir rambutnya dan Anas melihat dua dua-duanya. Nah, kata alimam Nawawi, fa akhbara kulla bima ra'a wa huwa shadiq. Maka Anas mengkabarkan apa yang dia lihat. Oh, pernah satu keadaan Nabi menyemir rambutnya. Tapi keadaan yang lain, jadi ya kebanyakan keadaan kebanyakan waktu Nabi tidak menyemir rambutnya dua-duanya eh, dua-duanya hal ini Anas bin Malik melihat ketika pernah disemir dan ketika tidak pernah disemir. Jadi tidak bertentangan ya. Ini namanya mengumpulkan riwayat-riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oh, ternyata seperti ini. Ketika Nabi bersemir, ada sahabat yang melihat. Ketika Nabi tidak bersemir, ada yang juga Nabi yang eh, ada juga sahabat yang yang melihat. Seperti kata Imam An Nawawi. Nah, tadi kita lanjutkan. Eh, kata Syekh Abdul Razak lagi, ada juga riwayat lain dalam kitab Al Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim. Jadi ada nama kitab namanya Al-Mustadrak. Karya Imam Al-Hakim. Dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, nah, cucunya Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, Anas bin Malik tiba di kota Madinah. Pada saat itu Umar bin Abdul Aziz adalah gubernurnya. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz adalah seorang tabi'in. Seorang gubernur, seorang raja yang sangat adil, yang sangat adil. Ini perlu kita baca riwayat hidup beliau. Bagaimana keadilan beliau itu luar biasa. Mungkin ada insya Allah kalau ada tematik bisa kita kupas. Dan pada saat itu Umar bin Abdul Aziz adalah gubernurnya. Kemudian Umar mengirim utusan, mengirim utusan untuk bertanya kepada Anas. Ketika Anas datang ke kota Madinah, ketika itu gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz mengirim utusan untuk bertanya kepada Anas. Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyemir rambutnya? Yang ditanyakan adalah takuni lawan Anas bin Malik. Apakah Nabi pernah menyemir rambutnya? Karena aku melihat rambut beliau telah berwarna. Karena aku melihat rambut beliau telah berubah warnanya. Mungkin di sisi sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Anas menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mendapat nikmat dengan rambut yang berwarna hitam. Ini menunjukkan bahwasanya warna hitam adalah warna yang paling afdol untuk rambut. Kalau warna putih, makanya disuruh untuk di disemir, <laughs> diberi kinna atau katam. Seandainya aku menghitung jumlah uban di rambut dan jenggot beliau, maka jumlahnya tidak akan lebih dari 11 helai. Perkiraan ya, 11 helai. Perubahan warna tersebut efek dari minyak wangi yang dituangkan pada rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Sidin beliau menetapkan di sini bahwasanya yang warna merah itu disebabkan efek dari minyak minyak rambut. Ya kadang minyak rambut bukan bukan hanya merubah efek ke warna merah ya. Kadang warna putih. Oleh alam di zaman sekarang itu mungkin karena ada kimianya, kebanyakan keseringan memakai minyak rambut berubah warnanya menjadi menjadi, menjadi putih. Itu bujurlah. Seperti minyak minyak rambut yang zaman dulu kayak itu nah. Kayak tancok <laughs> kerancakan bisa rastung juru orang tuh warna putih. Iya, rastung. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan kesimpulan. Nah, ini kesimpulan beliau. Kesimpulannya bahwa Nabi memiliki beberapa helai rambut yang tidak disemir. Kata beliau, kesimpulannya bahwa Nabi memiliki rambut memiliki beberapa helai rambut yang tidak disemir. Hal ini sebagaimana dinukil dari Anas dan yang lainnya. Pendapat ini juga dipegang oleh sekelompok ulama bahwasanya Nabi tidak menyemir uban atau rambutnya. Nah, sedangkan yang dilihat oleh orang warna merah pada rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan diduga sebagai penyemiran. Diduga sebagai penyemiran. Kemungkinan itu adalah bekas minyak yang digunakan sebagai minyak wangi. Ini pendapat pertama bahwasanya Nabi tidak pernah menyemir uban beliau. Adapun warna merah yang dilihat oleh sebagian sahabat itu disebabkan oleh efek dari minyak wangi. Itu pendapat sebagian ulama. Dan dinukil pula dari sebagian sahabat yang memastikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya. Di antara sahabat pendapat kedua ini yang mengatakan bahwasanya mereka memastikan bahwasanya Rasulullah menyemir ubannya atau rambutnya. Pendapat ini dipegang oleh sekelompok ulama lain seperti Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu kitab terjemah atau kitab biografi dari biografinya Nabi Adam sampai di zaman beliau. <laughs> Luar biasa. Jadi Imam Ibnu Katsir itu bukan cuma ahli tafsir, tapi ahli sejarah. Jadi beliau tulis tentang kisah Nabi Adam, sahabat, tabi'in sampai ulama-ulama yang hidup di zaman beliau. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Puluhan jilid itu. Ulun karena kebanyakan jilidnya ada menukar. Menukar yang mukhtasar, yang ringkasannya aja. <laughs> Karena terkadang dalam satu kitab itu riwayatnya banyak tapi isinya sama. Terkadang si peringkas cuma mengambil satu riwayat saja. Karena riwayat-riwayat yang lain maknanya sama aja. Jadi ulun nukar yang yang ringkasnya ada lima jilid. Padahal yang ini mungkin dua puluhan jilid. Jadi lima jilid aja. Seperti Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, mereka mengatakan, nah, ini pendapat yang kedua, bahwasanya mereka menjazamkan atau memastikan bahwasanya Rasul memang menyemir rambutnya. Barang siapa yang menetapkan adanya penyemiran berarti dia telah menetapkan ilmu atau pengetahuan tambahan. Jadi oh, sahabat yang mengatakan Nabi menyemir ubannya, berarti beliau punya ilmu tambahan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang mengatakan tidak Nabi tidak menyemir rambutnya. Ada ilmu yang tidak diketahui oleh sebagian sahabat yang mengatakan Nabi tidak menyemir rambutnya. Dan yang mempunyai pengetahuan tambahan dikedepankan didahulukan dari yang meniadakannya. Bisa dipaham maksudnya kata beliau yang mempunyai ilmu tambahan bahwasanya sahabat ini memang benar melihat rambut Nabi disemir ya berwarna merah. Itu adalah ilmu tambahan dari sebagian sahabat ini. Ya. Maka kata Syekh Abdul Razak dan yang mempunyai pengetahuan tambahan didahulukan dari yang meniadakannya. Ini alasan pendapat yang kedua bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam memang menyemir rambutnya. Jadi kaidahnya eh, seseorang yang memiliki ilmu tambahan yang tidak dimiliki oleh orang yang lain itu lebih didahulukan daripada orang yang menafikannya. Kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala wallahu a'lam bissawab. Secara umum eh, intinya kalau kita beruban maka disyariatkan untuk diberi diberi semir ya. Semir bukan dari bahan kimia. Ulun sering ulang bukan dari bahan kimia, tapi dari tanaman ya, tanaman hinna atau katam. Dan juga kaidah ya, jangan sampai ketika menyemir rambut jangan menyerupai orang kafir, tasyabuh bil kufar. Juga jangan menyerupai tasyabuh bil fustaq orang-orang fasik. Para penyanyi misalnya, walaupun muslim ya, maka tidak boleh meniru gaya rambut mereka identik dengan rambut mereka dan juga jangan koza. Kalau pin koza di tengahnya disemir. <laughs> Kada boleh juga <laughs> Iya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, baru kita bab yang ketujuh tentang celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa bedanya kitab yang kita kupas ini dengan yang pian yang pian pelajari di subuh Jumat Ustaz Hairullah. Kalau ini khusus tentang zat Nabi, pribadi Nabi tentang fisiknya, tentang akhlaknya, tentang hal-hal yang menempel di diri beliau. Kalau kita belajar dengan Ustaz Khairullah, itu interaksi beliau kepada orang lain. Interaksi kepada anak, kepada keluarga, kepada jin di sini, kepada apalagi orang-orang yang yang berbuat maksiat. Nah, bagaimana e, muamalah Nabi dengan mereka? Itu disebutkan di kitab Kaifa Amalahum. Ya, bab yang ketujuh kita baca sedikit tentang uh, celak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya beliau bercelak, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bercelak. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Nah, mukadimah Syekh Abdul Razak beliau mengatakan, bab ini dibuat oleh penulis untuk menjelaskan tentang bercelaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bab ini dibuat oleh si penulis, maksudnya Al-Imam Tirmidzi untuk menjelaskan tentang bercelaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya. Mudahan ada yang berjual. <laughs> Kadang kalau ada berjual bingung kita mencari kemana. Di pasar banyak loh. Kadang kita takut takut tercampur dengan yang lain, kadang murni. Zaman sekarang serba serba campuran kadang ya. Takutan kita kalau nukar calak ternyata itu bercampur dengan yang lain. Gitu. Nah, dicampuri orang agar kelihatan murah dan banyak dan yang lain. Bercelak merupakan petunjuk dari beliau. Nah, termasuk petunjuk al hadiyu ya, petunjuk. Wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercelak merupakan petunjuk dari beliau dan juga merupakan sunnahnya. Bercelak adalah termasuk sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik sunnah kauliyah sabda beliau, maksudnya beliau mengatakan secara jelas memerintahkan untuk bercelak. Maupun sunnah fi'liyah, maksudnya beliau sendiri yang mengerjakannya. Baik Nabi perintahkan ada hadisnya atau beliau sendiri yang mempraktekkan ada juga hadisnya. Hal ini akan disebutkan dalam hadis-hadis bab ini yang dibawakan oleh si penulis yaitu Imam Tirmidzi. Celak adalah salah satu jenis bebatuan. Nah, jadi celak terbuat dari batu. Kalau kalian pernah umroh, bat, sebelum ditumbuk itu ada, ya batu beganal, kemudian ditutup sampai lanik, baru dicelakkan ke mata. Kalau kalian pernah umroh itu mereka kadang berjualan dilihatkan ya. Yang celak yang yang masih batu, masih batu. Dia mencelang hitam tapi mencelang berkemilau seperti itu. Celak adalah salah satu, salah satu jenis bebatuan yang sudah dikenal orang ma'ruf masyhur. Ada yang berwarna hitam dan ada juga yang berwarna cenderung ke warna merah. Nah, ini warna dasar celak. Ada yang dia berwarna hitam dan ada cenderung berwarna merah, hitam ke merah merahan Semuanya disebut ismit. Dalam bahasa Arab, celak itu adalah ismit. Yaitu bahannya ya, bahannya disebut ismit. Celak sangat mudah hancur, nah, sangat mudah hancur. Dan ditumbuk sempurna sehingga benar-benar lembut. Jadi bukan batunya <laughs> ditumbuk dulu sampai lanik baru dicelakkan ke mata. Kemudian ditempelkan di mata dengan menggunakan batang celak atau sejenisnya. Dan ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus menganjurkan untuk bercelak. Bercelak menggunakan ismit. Ismit itu adalah batu yang warna hitam tadi memiliki beberapa faidah yang dijelaskan oleh para ulama. Kesimpulannya dikumpulkan oleh Al-Allamah, orang yang sangat alim Ibnul Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Secara umum kitab beliau itu tentang sirah Nabi, sejarah Nabi. Tapi juga disebutkan banyak sekali faidah yang ada di dalam kitab-kitab Al-Imam Ibnul Qayyim, di antaranya Zadul Ma'ad. Di situ beliau menyebutkan beberapa faidah tentang bercelak. Yang jelas faidah yang pertama adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. E, beliau menyebutkan, nah di sini disebutkan faidah dari bercelak. Satu, bercelak dapat menjaga kesehatan mata. Celak dapat menjaga kesehatan mata. Dua, menguatkan cahaya untuk melihat. Jadi pandangan itu kuat ketika bercelak. Tiga, mencerahkan mata. Mencerahkan mata. Empat, membersihkan kotoran-kotoran di mata dan mengeluarkannya. Kayak debu-debu, ya. Atau belek, apa belek tuh? Tahi mata. membersihkan kotoran-kotoran di mata dan mengeluarkannya untuk berhias yaitu beberapa jenis celak pada saat tidur juga untuk berhias yaitu beberapa jenis celak pada saat tidur nah jadi celak itu bukan cuma kita ingin keluar kada tapi ketika sebelum tidur juga dianjurkan untuk memakai celak iya. bisa kita amalkan di rumah kalau isupan bercelak, amalkan di rumah. <laughs> Sebelum tidur, pakai. Celak dari ismit memiliki keutamaan dibanding celak lain. Nah, ini kita harus tahu ya dari pedagang. Apakah ini terbuat dari ismit bebatuan celak tadi atau bukan? Bukan bukan dari bahan kimia ya yang diolah orang di pabrikan sehingga warnanya bawahnya hitam. Itu bukan seperti itu. Mujarsidin yang paling utama adalah celak tersebut dari ismit bukan warnaan ya seperti mungkin yang banyak wanita pakai bukan tapi yang dari ismit dari batu tadi celak dari ismit memiliki keutamaan dibanding celak lain dia membuat tenang dari gerakan-gerakan yang membahayakan membantu kondisi asli mata nah, ujar beliau membuat tenang dari gerakan-gerakan yang membahayakan mata dan membantu kondisi asli mata. Celak yang terbuat dari ismit tadi. Ismit memiliki keutamaan khusus dalam masalah ini. Ya wallahu alam bissawab. Insyaallah satu hadis ya kita akan kupas di pertemuan berikutnya. Ya. Jam berapa itu? Sudah masuk? Belum. Isyroknya berapa? 6, 6, Isyroknya 6.20. Berarti tambah 10. Setengah 7, 6.30. Ya. Masalahnya kada belum catat nih. <laughs> Targetnya sampai bab ini aja dulu. uh, apa yang ulun ingin sampaikan lagi lah? Oh iya, okay. Manfaat bercelak yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim untuk ada yang bertakun. <laughs> Manfaat celak yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan bercelak dapat menjaga kesehatan mata. Satu, dapat menjaga kesehatan mata. Kedua, menguatkan cahaya untuk melihat cahaya mata ya maksudnya, menguatkan cahaya untuk melihat, menguatkan pandangan. Menguatkan cahaya untuk melihat. Mencerahkan mata. Tiga, mencerahkan mata. Kadang mata itu gelap kayak ya, bercampur kayak kuning, kayak ulunina matanya bercampur kuning, kayak rigat kayak itu nah. Jangan ditetesi obat mata. Jadi Fungsi dari celak juga untuk mencerahkan mata. Membersihkan kotoran-kotoran di mata dan mengeluarkannya seperti debu. Pian kasih celak, maka dia akan keluar. Untuk berhias, yaitu beberapa jenis celak. Ada untuk lezina, untuk hiasan, eh, ini terdapat di beberapa jenis celak. Pada saat tidur, nah ini keutamaan khusus untuk pada untuk yang ingin guring. Ya. Celak dari ismit memiliki keutamaan dibanding celak yang lain. Dia membuat tenang dari gerakan-gerakan yang membahayakan. Itu kalau saat tidur. Membuat tenang dari gerakan-gerakan yang membahayakan. Kemudian membantu kondisi asli mata. Itu ketika pas tidur, ya sebelum guring bacalak oleh supan kada terbiasa bisa diamalkan di di rumah. Ismit memiliki keutamaan khusus dalam masalah masalah ini. Ya, bukan uh, celak yang yang sering dipakai wanita ya. Kadang itu seperti apa ya bahannya? Kayak istilah ulun kada tahu kayak itu nah, apa dari bahan kimia ya. Bukan dari ismit. Ismit kan dari batu khusus batu yang mencelang warnanya. Allah alam bisawab. Maskara entah hubana bagila. Maskara, bujuran maskara kah? ya, semoga eh, yang sedikit ini semakin menambah pengetahuan kita tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semakin mengenal sunnah beliau berarti siap untuk mengamalkan sunnah tersebut. Ya bukti kita mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkadang ajaran beliau bukan wajib ya, seperti masalah celak tidak wajib, hukumnya sunnah saja tidak wajib. Tapi bukan berarti sunnah harus ditinggalkan, tapi kita berusaha untuk mengikuti atau menerapkannya. Kadang itu ya sebagian kita kalau ditanya tentang suatu perintah ditakuni. Ini wajib kada ajar, sunat jua cenderung untuk ditinggalkan. Tidak melihat siapa yang menyuruh. Bukti cinta, tanda selamat, tanda orang beruntung mengikuti ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya sunat jua ajar, kada ditinggalkan. Kalau ada larangan makruh jar, oh makruh jua cenderung untuk digawi. Padahal Nabi yang melarang. Ya, walaupun tidak berdosa, bukan haram, tetap kita berusaha meninggalkan. Karena itu adalah apa? larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensi atau kelaziman kita mengakui beliau seorang rasul, seorang nabi adalah dengan mengamalkan apa yang beliau sampaikan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Sekalipun bukan wajib atau bukan haram. Itu yang kita tekankan di sini ya. Kalau ada perintah dari Nabi sekalipun bukan wajib maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Bukan makanya para nabi eh para sahabat ketika Nabi memerintahkan ada suatu masalah atau suatu perbuatan Nabi perintahkan. Para sahabat tidak bertanya ini hukumnya apa? Wajibkah atau ini berdosa kada kalau kalau ditinggalkan? Tidak seperti itu, maka langsung mereka kerjakan. Ya, para sahabat adalah orang-orang yang sangat mencintai Nabi dan ajaran beliau. Kalau ada perintah, kadang ditakuni ini berdosa, kadang kalau ditinggalkan, langsung mereka kerjakan. Kadang kalau kita melihat status hukum, status hukum fikih, ini hukumnya sunat juga bukan wajib. Ini makruh juga bukan haram. Kalau misalnya itu sunat tidak wajib, cenderung untuk ditinggalkan. Kalau itu makruh tidak haram, cenderung untuk digawi. Hukumnya apa makruh juga digawi, jar. Tidak ditekankan bagaimana seseorang itu ya menjunjung atau mengamalkan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, semoga yang sedikit ini menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan uh, pengetahuan kita tentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita amalkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.